Baik nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was sunnah, mengenal jalan Nabi alaihi salatu wassalam, dan amalan ini tolabul ilmi, mempelajari Al-Quran was sunnah adalah sebesar-besar amalan. Dan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang terbaik. Sampai malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal mengepakkan sayapnya, menurunkan sayapnya, mengerumuni majelis ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa innal malaikata latadha'u ajnihatahum li talibi ilmin ridan bima yasna'." Dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, la tadha'u ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Di malaikat-malaikat itu memiliki sayap. Ada yang dua sayap, ada yang tiga sayap, ada yang empat sayap. Ada yang lebih dari itu. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pernah dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap. Dan dari sayap Jibril alaihi salatu wassalam keluar seperti butir-butir mutiara yang berwarna-warni at-tahawil. Itu malaikat-malaikat Allah. Mereka memiliki sayap. Dan untuk para penuntut ilmu, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah la tadau ajnihatahum mereka meletakkan sayap-sayap mereka li talibi ilmin untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar Al-Qur'an, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Riwan bima yasna. Karena cinta, karena riwa dengan apa yang diperbuat diperbuat oleh para penuntut ilmu. Ya. Terlebih di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman fitnah, banyak kejelekan, banyak kerusakan. Ketika seorang tidak berpegang teguh dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, bukan sembarang ilmu. Karena ilmu itu ada yang baik dan ada ilmu yang buruk. Ada yang nafi', ada yang bermanfaat, ada yang ghairu nafi'. Ada yang tidak bermanfaat. Contoh yang tidak bermanfaat seperti ilmu sihir, jelas tidak bermanfaat. Atau ilmu yang mengatasnamakan Islam namun ternyata bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini juga tidak bermanfaat. Walaupun mengatasnamakan Islam. Ya, Di saat-saat seperti ini sudah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk belajar, menuntut ilmu, sehingga mengerti perkara-perkara yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk apa yang akan kita bahas bersama ini. Fitnah akhir zaman berita dan bimbingan. Yakni maksud dari tema ini kita ingin sedikit mendengar, membaca berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang fitnah-fitnah. Kejelekan-kejelekan, ujian-ujian. Yang akan menimpa umat ini. Terlebih di akhir zaman. Agar kita bisa mengambil faedah dan manfaat. Kemudian juga kita ingin melihat sebagian dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa bimbingan beliau di kala fitnah? Apa bimbingan beliau alaihi salatu wassalam di saat kita mendapatkan sekian banyak ujian dan cobaan? Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. ada sebuah kisah yang ingin saya sebutkan di sini. Ya, mengawali pembahasan kita, barangkali kita bisa mengambil ibrah. Ya. Ketika terjadi peledakan-peledakan bom di daerah sekitar Riau dan beberapa daerah di Mamlakah Arabia kerajaan Saudi waktu itu. Ya. Sampai sebagian pelaku-pelaku tindak tersebut yang mengatasnamakan jihad ditangkap oleh pemerintah, masuk penjara. Ternyata para pelaku-pelaku itu bukan orang sembarang, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang idiot, bukan. Di antara mereka adalah para mahasiswa-mahasiswa teknik. Mereka orang-orang yang IQ-nya tinggi, cerdas. Tetapi kenapa sampai mereka bisa melakukan tindak yang seperti itu? Mengikuti pemikiran terorisme, radikalisme, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dan ini termasuk bentuk pemberontakan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Belajar di mana orang ini? Ternyata dia belajar dari internet. Belajar dari internet, masuk ke situs-situs yang ya mengatasnamakan Islam. Tetapi begitu membaca, begitu mendalami, begitu dia ternyata dibawa kepada pemikiran-pemikiran yang rusak jauh dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Terbawa oleh fitnah. Terbawa oleh kejelekan. Sampai melakukan amaliyah, amalan yang mengatasnamakan jihad, padahal bukan jihad. Islam berlepas diri dari itu. Dan yang semisal ini terjadi di negeri ini. Terjadi di negeri ini. Ada lagi yang lain, salah satu dari yang ditangkap itu ternyata seorang pemuda. Pemuda masih belia. Polos. Dan ketika dilihat keluarganya ternyata dia punya keluarga. Dia masih bujang. Keluarga di rumahnya adalah seorang ibu yang sudah tua. Janda yang sudah tua. Dan saudaranya. Ya subhanallah, dia melakukan amalan yang atas nama mengatasnamakan jihad, padahal bukan jihad. Sementara dia meninggalkan jihad yang dikatakan oleh Rasul jihad, yaitu berul walidain, berbakti kepada orang tua. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad, ikut perikut perang bersamamu ya Rasulullah." Dan saya tinggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis, kata sahabat ini. Kata Rasul Ali salatu wassalam, kembalilah kepada kedua orang tuamu. ma ajahid. Hendaknya kamu kembali kepada keduanya. Berbaktilah kepada keduanya, berjihad dengan itu. Nah ini sang pemuda ini melakukan pengeboman, melakukan kerusakan, mengatasnamakan jihad. Kemudian ternyata di rumahnya dia tinggalkan seorang ibu yang sudah tua. Janda. Subhanallah. Apakah Nabi mengajarkan yang seperti itu? Apakah Islam mengajarkan yang seperti ini? Jawabannya tidak. Kembali lagi, kembali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memang fitnah demikian besar. Kejelekan, ujian yang menimpa umat ini demikian besar. Termasuk apa yang sedang kita rasakan, kita saksikan di negeri ini. Kita berbicara kejadian di negeri di negeri orang. Di negeri kita pun sama. Radikalisme, terorisme, amalan-amalan yang mengatasnamakan Islam tetapi bukan dari Islam. Di antara perkara yang terpenting untuk menyelesaikan problema yang seperti ini adalah arruju ila alkitab was sunnah. Difahmi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para ashab, sahabat Nabi Ali Shallallahu Wasallam, al khulafa ar rasyidun al mahdiyun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini di antara hal yang perlu kita ingat. Tema ini fitnah akhir zaman. Berita dan bimbingan, yakni kita ingin melihat beberapa berita dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya karena itu tadi kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri dari segala macam kejelekan kecuali kalau mau kembali kepada Al-Quran dan apa? Sunnah. Jangan sampai ada dalam pikiran kita Islam tidak menjelaskan, Islam tidak memberikan keterangan. Oh tidak. Islam itu telah sempurna. Islam itu telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan Islam, ajaran Nabi alaihissalatu Wasallam memberikan jaminan untuk kita menyelesaikan sekian banyak problema umat ini. Problema manusia. Bi'idnillahi azza wa Jal, dengan izin Allah azza wa Jal. Baik. Dan pada kesempatan ini akan saya awali dengan membacakan sebuah berita dari Nabi alaihi salatu wassalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis ini ada berita dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang fitan, tentang fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan, ujian-ujian yang menimpa umat ini juga ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada berita dari beliau dan ada bimbingan. Rawal Imam Muslim rahimahullah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda Badiru bil a'mal fitanan taqita illailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam badiru bil a'mal kata Nabi alaihi salatu wassalam bersegeralah kalian cepat-cepatlah kalian bil a'mal melakukan amalan-amalan yang dimaksud dengan amalan-amalan adalah amalan soleh Badiru bil a'mal. Cepat-cepatlah kalian wahai umat manusia, cepat-cepatlah kalian wahai hamba Allah untuk beramal soleh. Fitanan sebelum datang fitnah-fitnah. Sebelum datang gelombang fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kaqita'il lailil muzlim seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Gelap. Tidak bisa melihat cahaya. Saking gelapnya, kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, yusbihur rajulu mukminan wa yumsi kafiron sampai ada seorang yang di waktu pagi hari dalam keadaan mukmin dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim di pagi harinya. Wayumsi kafiron sore harinya murtad keluar dari Islam. Wayumsi rajulu mu'minan sampai ada seorang yang sore hari di sore hari masih dalam keadaan mukmin muslim wa yusbihu Tiba-tiba di pagi harinya dalam keadaan apa? Kafir. Apa sebabnya? Ya Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia jual agamanya. Dengan sepotong dunia. Untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sahih sebagaimana telah kita dengar bersama diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Dan sangat erat kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dari hadis ini. Dari hadis ini ada ikhbar ada pemberitaan minan nabi alaihi salatu wassalam dari nabi alaihi salatu wassalam berupa akan terjadinya ujian-ujian yang berat akan terjadinya fitan Fitnah-fitnah. Taib. Ini makanya harus lurus pandangan ini. Kalau tengok-tengok bahaya. Nanti jauh dari mik. Taib. Sekali lagi, dalam hadis ini ada pemberitaan dari Nabi alaihi salatu tentang akan terjadinya fitnah-fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian-ujian, ikhtibar minallah, syar, kejelekan-kejelekan. Dan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk pemberitaan perkara yang gaib. Di zaman Nabi belum terjadi. Ketika Nabi mengucapkan, mengabarkan berita ini belum terjadi. Tetapi mesti akan terjadi. Ini pemberitaan Nabi alaihi salatu wassalam dari berita-berita gaib. Tentunya sumbernya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sendiri tidak tahu perkara yang gaib. Nabi tidak tahu perkara yang apa? Gaib. Manusia tidak tahu perkara yang gaib. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Adapun ketika ada seorang nabi, ada seorang rasul mengabarkan perkara yang gaib, tidak lain adalah karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ini harus kita pegang baik-baik. Prinsip ini, akidah ini. Perkara gaib hanya Allah saja yang tahu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Luqman, di antara pintu-pintu gaib adalah lima perkara yang disebutkan dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Allah mengatakan, Inna allaha indahu ilmu sa'ah, wa yunazzilul ghaith, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madha taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat ini, "Innallaha indahu ilmu sa'ah." Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Hari kiamat hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada orang yang bisa tahu, jangankan kita. Nabi saja tidak tahu. Ketika datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah kapan hari kiamat?" Apa kata Jibril? mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu sing ditakoni karo sing takon padha wae ora iso, ndak tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaiz. Dan Allah yang menurunkan hujan, yang tahu kapan hujan turun, di mana hujan turun, di mana tempat itu tidak hujan, hanya Allah saja yang tahu. Wa yunazilul ghaif. Allah Azza wa Jal. Jadi tidak benar kalau ada pawang hujan itu. Nih, saya bisa mindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh, di situ tidak mungkin hujan. Di sana akan terjadi hujan. Tidak bisa. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah sajalah yang mengetahui tentang apa yang ada di rahim. Rahim seorang wanita. Hanya Allah saja yang tahu. Apakah benih yang tertanam di rahim itu akan jadi atau tidak? Hanya Allah saja yang tahu. Kalau mulai jadi, tumbuh berkembang atau tidak? Berkembang baik atau tidak? Akan keguguran atau sampai lahir? Kalau lahir sempurna atau cacat? Laki-laki atau perempuan? Hanya Allah saja yang tahu nasibnya, rezekinya, ajalnya. Lo itu Pak dokter tahu kalau anak saya mau laki-laki. Pakai apa? G. Itu perkiraan. Dan kalaupun benar, tidak bisa kemudian mengetahui ketika umur satu bulan. Ketika bisanya kalau sudah benar, itu pun bisa benar, bisa apa? Salah. Sampai ada orang yang bercerita kepada saya, Alhamdulillah anak saya kembar. Di USG kembar. Ternyata lahirnya satu. Loh, iya. iya katanya kembar. USG kembar katanya. Mungkin USG-nya salah. Ketobah ya, itu jadi apa? Dua barangkali. Atau matanya Pak Dokter yang lagi rusak. Al-Muhim, urusan yang ada di rahim bukan hanya laki-laki perempuan saja. Semuanya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu Dan tidak ada orang yang tahu apa yang akan dilakukan besok-besok, nak ngerti. Apalagi sampai nebak-nebak orang lain, dirinya saja tidak ngerti, kemudian mengatakan, "Oh, kamu nanti akan seperti ini, kamu akan seperti itu." Dusta. Wama mata tadri nafsum bi ayyi ardhin dan tidak ada orang yang mengerti di negeri mana dia akan mati, enggak ngerti. Ya. Yeah. Tidak ngerti di negeri mana dia akan mati. Kecilnya di Jombang. Nikah di Jombang. Ya, besar di Jombang, tua di Jombang. Pantasnya mati nih ya orang Jombang kan gitu kan. Tapi sebelum mati, tetangganya ayo naik haji, berangkat. Ternyata meninggal di Mekah. Tidak ada orang memikirkan seperti itu. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ketika Nabi Ali salatu wasallam mengabarkan perkara gaib itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Ali salatu wasallam mengetahui perkara yang gaib ibtidaan. Yani Nabi betul-betul mengerti perkara gaib tanpa pemberitahuan dari Allah tidak. Dan di antara berita gaib yang dikabarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah akan terjadinya fitnah, fitnah. Dan Rasul tidak mengatakan satu fitnah itu tidak dalam hadis ini. Tetapi yang beliau katakan fitan. Fitan itu dalam bahasa Arab artinya apa? Fitnah yang banyak. Fitnah banyak. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini. Di dalam hadis ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengabarkan bahwasanya fitnah-fitnah yang banyak itu bukan hanya sekedar banyak, tetapi syadidah, berat, besar, mengerikan. Saking besarnya dikatakan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam kaki to'ilailil muzlim seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita gelap gulita. Sehingga orang tidak melihat cahaya ketika itu. Kalau gelap gulita di tengah malam, tak bisa melihat cahaya. Tidak tahu mana jalan keluar. Tidak mau tidak tahu mana jalan masuk, mana jalan keluar. Tidak ngerti. Gelap. Disifatkan oleh Nabi alaihi fitnah-fitnah itu ta'il lailil mudlim. Berarti berat sekali. Sampai juga Nabi mengatakan saking beratnya yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiron. Saking beratnya pada waktu pagi hari dalam keadaan muslim, tidak lama sore harinya dalam keadaan kafir, murtad. Wa yumsi rajulu musliman, sore hari dalam keadaan muslim, tidak lama kemudian wa yusbihu kafiron, di waktu pagi dalam keadaan murtad. Wabillahi taufiq. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu di antara sebabnya adalah yabi'u dinahu bi aradin minat dunia menjual agamanya karena ingin mendapatkan sebagian dari dunia yang dia ingini. Ini faedah yang keberapa? Dua dari hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya fitnah-fitnah yang banyak itu bukan sekedar banyak, tetapi berat, syadid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari hadis ini faedah yang ketiga juga ada isyarah bahwasanya zaman itu semakin jauh dari zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, semakin jauh dari zamannya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin jauh semakin berat fitnah itu semakin berat ujian itu di zaman Rasul belum terjadi Nabi mengatakan belum terjadi dan nanti akan kita lihat berita-berita yang lain Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini mengatakan akan terjadinya zaman fitnah itu. Yang terjadinya setelah zamannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Maka di sini ada berita, ada isyarat bahwasanya semakin jauh zaman dari zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, maka semakin berat ujiannya. Semakin berat ujiannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat dari hadis ini. Selain berita-berita dari Nabi, tadi semua berita. Faedah yang kita ambil dari berita-berita Nabi. Di dalam hadis ini ada bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Bimbingan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Karena fitnah itu mesti terjadi. Tidak mungkin tidak. Tidak ada sejarahnya Nabi berkata akan terjadi sesuatu kok tidak terjadi. Tidak mungkin. Nabi mengatakan akan terjadi, akan terjadi. Nabi mengatakan matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya, akan terjadi. Mesti akan terbit dari sebelah barat. Walaupun ahli-ahli semuanya mengatakan tidak misalnya. Mustahil kata mereka misalnya. Tetapi ketika Nabi sudah ngendiko, Nabi sudah mengatakan ya matahari akan terbit dari sebelah barat, terbit dari sebelah barat. Tidak ada sejarahnya Nabi mengatakan akan terjadi, kok tidak terjadi. Tidak, tidak ada sejarahnya. Semua yang dikatakan oleh Nabi terjadi. Maka Nabi alaihi Sulatul wasallam beliau memberikan tapi faedah yang keempat, Nabi alaihi Sulatul wasallam memberikan bimbingan kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi fitnah-fitnah yang banyak ini. Fitnah-fitnah yang besar ini, zaman yang semakin berat. Nabi alaihi Sulatul wasallam memberikan kepada kita bimbingan tentang apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi fitnah-fitnah yang banyak untuk menghadapi fitnah-fitnah yang demikian berat dan untuk menghadapi zaman yang semakin berat. Bila itu. Apa bimbingan Nabi dalam hadis ini? Bimbingan beliau ada di awal hadis ini. Beliau mengatakan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan. Dan amalan-amalan yang dimaksud di sini tentunya al-amalus salihah. Amalan-amalan yang apa? Salih. Jelas itu yang dimaksud. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Kita diperintahkan oleh Nabi Ali Sulatul Wasallam untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tentu muncul pertanyaan, apa itu amalan apa? Soleh. usah ada pertanyaan ini. Dayuk skarpe Dewi. Yang penting ngamal, ngamal. Soleh apa ora? Soleh atau tidak? Sekarang misalnya negeri kita punya problema punya sekian banyak masalah. Luar biasa banyak. Semua orang ngerti, semua orang tahu. Semua orang ngerti masalah besar menimpa negara ini. Mungkin semua orang ingin berbuat, berbuat, berbuat, berbuat, melakukan sesuatu, amalan-amalan. Tetapi ingat, tidak sembarang amalan dilakukan. Tidak sembarang amalan dilakukan. Amalan yang dilakukan itu soleh atau tidak. Harus difikirkan seperti itu, soleh atau tidak. Itu contohnya. Termasuk kita melakukan amalan. Ya. Juga demikian. Apakah amalan yang kita lakukan soleh atau tidak? Maka muncul pertanyaan apa ini maksud dengan amalan soleh itu? Amalan soleh diterangkan oleh para ulama rahimahumullah adalah amalan yang dilakukan mukhlishan lillah wa muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan itu dikatakan amalan soleh jika yang pertama amalan itu dilakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua, amalan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Muttabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi dalam semua amalan yang kita lakukan. Amalan akan dikatakan soleh kalau yang pertama amalan tadi apa? Ikhlas, untuk Allah dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau amalan itu dilakukan tidak ikhlas karena Allah Azza wa Walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam Baik, sempurna, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib, kewajiban-kewajibannya. Cocok sama dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam tapi tidak ikhlas. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sholat baik, sempurna, tetapi ria. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un wa yamna'un al ma'un. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal dalam hadis Qudsi, Ana agna syuraka anis syirik. Aku adalah orang yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Ana agna syuraka anis syirik. Kalau ada orang yang beribadah mensekutukan aku dalam ibadah itu, maka aku akan tinggalkan dia, tidak akan diterima amalannya. Tidak akan diterima. Maka amalan yang dilakukan oleh seorang muslim dikatakan amalan yang saleh seandainya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin dengan mengikhlaskan ibadah itu semuanya untuk Allah azza wajalla mengikhlaskan agama itu untuk Allah azza wajalla wabillahi taufiq kita hadapi fitnah dengan amalan-amalan soleh, sholat kita, puasa kita, doa kita. Mukhlisan lillah, ikhlas kepada Allah Azza wa Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah amalan itu akan soleh seandainya dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun ikhlas lillah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam maka amalan tadi tidak diterima oleh Allah ikhlas tapi tidak menyempurnakan rukunnya tidak menyempurnakan apa yang seharusnya dilakukan bahasan tidak akan diterima di sisi Allah azza wajalla ada seorang sahabat. Barangkali baru masuk Islam, belum banyak mendapatkan ilmu. Sholat di masjid. Ketika itu Rasul kebetulan berada di masjid. Rasul sedang duduk, datang seorang sahabat masuk ke masjid. Sholat. Diperhatikan sama Rasul. Diperhatikan baik-baik. Selesai sholat, sahabat ini mendatangi Rasul, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam. Baru melakukan sholat, sahabat ini. Ternyata Nabi alaih salatu wasallam mengatakan irji' fasalli fa lam tusalli. Ya fulan, kembalilah kamu ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Irji' fasalli fa kalam lam tusalli. Kembali kamu sholat. Karena kamu belum sholat. Belum sholat. Padahal sudah apa? Sholat. Tapi sahabat orang yang sangat taat kepada Rasul. Maka sahabat ini ngulangi lagi sholatnya. Sebaik-baiknya dia lakukan. Yang menurut dia paling baik. Kembali kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ternyata Nabi mengatakan irji fasalli fa inna kalam tusalli. Kembali lagi kamu sholatlah, ulangi sholatmu fa inna kalam tusalli. Karena kamu belum sholat. Diulangi lagi sholatnya. Sampai tiga kali. Masih diperintah oleh Nabi untuk mengulangi sholatnya. Sampai akhirnya sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadha. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini. Ini sholat saya yang terbaik ya Rasulullah. Fa'alimni, ajari saya ya Rasulullah. Mana yang kurang ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan saya belum Sholat, padahal sudah selesai sholatnya. Maka Nabi pun mengajarkan kepada sahabat ini, kalau kamu mau sholat, sholatlah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Farga hatta tatma inna roki'an fasjud hatta tatma inna sajidan. Rukuklah sampai tumak ninah kamu rukuk. Sujudlah sampai tumak ninah kamu sujud. Duduklah di antara dua sujud sampai tumak ninah kamu duduk. Jadi ternyata sholat yang dilakukan ini meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat yaitu apa? At-tumaninah. Baca dalam kitab-kitab para ulama. Baca dalam kitab-kitab syafi'iyah. Baca dalam kitab-kitab malikiyah. Baca dalam kitab-kitab fikih. Hanabilah. Semua menyebutkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat adalah apa? at-tumanina, rukun itu. Ketika seorang ruku, jangan langsung baca kalau belum sempurna rukunya. Sempurna rukunya baru baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud, ketika sempurna sujudnya, baru mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu tuh ya. Bukan kemudian sholat terawih tercepat di dunia ya kan itu sholat cepat banget ya kan sini belum sempurna rukunya sudah bukan seperti itu nabi tidak seperti itu sholat bila itu Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Satu lagi contoh. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya akan melempar jumroh akan melempar jumrah. Beliau alaih salatu wassalam membawa kerikil-kerikil kecil seukuran ruas jari ini. Kotoran kambing lebih besar sedikit. Tujuh butir kerikil beliau pegang. Dan beliau mengatakan, Amsalahadha farmu wa iyakum wal gulu." Wa iyyakum wal ghulu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Dengan batu-batu kerikil seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumroh ketika haji. Wa iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari melampaui batas. Jangan melampaui batas dalam agama ini. Jangan melampaui batas dari aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari Allah azza Wajalla. Fa ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena sungguh umat-umat kalian telah binasa, di antara sebab kebinasaan mereka adalah al-ghulu, melampaui batas. Dalam masalah melempar jumroh saja diatur, batunya segitu. Jangan lebih besar. Jangan karena modal mantap, ingin lebih mantap, ingin semangat ibadah, ambil batu-batu yang besar. Masa kerikil, kurang mantap ibadai Ambil yang besar sambil dengan marah seolah-olah yang dihadapannya adalah setan. Mosok setan dibarangi karo tebel sini-sini pasukan kecil yang besar lempar dengan penuh kemarahan. Bukan seperti itu Nabi mengajar. Ada batasan-batasan. Baru amalan itu dikatakan sebagai amalan apa? Soleh. Ketika amalan itu ikhlas karena Allah Azza wa dan sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, jadilah amalan itu sebagai amalan yang soleh. Inilah yang dimaksud dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal. Segeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang kalian lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dan amalan-amalan yang kalian lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan amalan-amalan yang melampaui batas dari aturan-aturan syariat. Bukan amalan-amalan yang menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu Salam. Tertolak amalan itu man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, huwa raddun, tertolak. Ya. Sebagai contoh misalnya, penguasa kita, dimanapun negeri seorang muslim berada, tidak ada penguasa yang apa namanya maksum, tidak ada. Tidak ada penguasa yang seperti Abu Bakar, tidak ada penguasa yang seperti Umar. Tidak ada penguasa yang seperti Utsman, Ali bin Abi Thalib Radiyallahu taala Tidak ada. Siapapun rajanya, siapapun presidennya, siapapun tak akan ada yang maksum. Misalnya ada kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh raja. Apakah kemudian ketika ada kemungkaran itu, ya, seorang muslim kemudian mengatasinya dengan amalan yang dia anggap sebagai amalan soleh begitu saja, tidak sesuai dengan aturan. Atau harus sesuai aturan. Jawabannya harus sesuai aturan. Walaupun ikhlas, tetapi tidak sesuai aturan, tidak akan diterima oleh Allah Azza Pernah suatu saat Nabi Ali Shallallahu beliau mengatakan kepada para sahabat, ini juga bagian dari berita ada berita dari Nabi SAW yang maknanya akan datang masa di mana kalian akan dikuasai, yang di pemerintah-pemerintah kalian melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ini di antara fitnah yang dikabarkan oleh siapa? Nabi. Kemudian para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, seandainya kita mendapatkan penguasa yang seperti itu, afalanu qatiluhum. Apakah kita perangi mereka ya Rasulullah? Kita berontak, kita angkat senjata untuk memberontak mereka. Afalanu qatiluhum, Apakah kita memerangi mereka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La, tidak," kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ma sallau, selama mereka melakukan salat. La ma sallau. Subhanallah, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika sahabat ada semangat ya Rasulullah, apakah boleh kami mengingkari dengan kita memerangi mereka? Kata Nabi, la ma sallau. Tidak selama mereka melakukan sholat. Bahkan ketika kita ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa kita, sampaikanlah nasihat itu dengan cara sirron, dengan cara yang rahasia. Kita ambil tangannya, kita sampaikan nasihat kepadanya dengan cara sirron rahasia. Jika mereka menerima, walhamdulillah rabbil alamin. Jika tidak, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Wabila itu. Tidaklah pemberontakan itu kecuali akan mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Tidaklah menjelek-jelekkan penguasa di halayak umum kecuali akan menjadi tambah runyam dan rusak suasana. Jadi fitnah-fitnah itu tidak dihadapi dengan sembarangan. Harus dihadapi dengan amalan soleh dan amalan dikatakan soleh jika yang pertama apa? Ikhlas. Kita lakukan lillah karena Allah. Dan yang kedua, amalan itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itu tadi faedah yang berapa? Empat, ya. Faedah yang kelima dari hadis ini. Dari hadis ini ada faedah bahwasanya amalan soleh adalah benteng untuk menghadapi fitnah. Dan sekaligus amalan soleh adalah solusi ketika datangnya apa? fitnah. Jadi amalan soleh itu fungsinya sebelum fitnah datang dan berfungsi juga ketika fitnah itu apa? Datang. Ya. Jadi sebelum datang fitnah, ayo beramal soleh. Sebelum datang fitnah. Sebelum fitnah lebih besar. Sebelum fitnah itu lebih besar. Segera beramal soleh. Dan ketika datangnya fitnah, segera beramal soleh. Dengan itu akan diselamatkan insya Allah. Mudah yang diajarkan oleh Nabi Ali Wasallam. Termasuk apa yang kita lakukan ini, ma'asyiral muslimin. Rahiman rahimakumullah. Di antara amalan soleh, insya Allah ta'ala, jika kita lakukan Mukhlis lillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Duduk di masjid, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, mendengar sabda-sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam, mendengar penafsiran para ulama, amalan soleh. Bahkan sekali lagi ini amalan yang sangat dicintai. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim wa dan yang lainnya Rasul mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Masjid. Yatluna kitab Allah Mereka membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mempelajarinya, mendalami maknanya. Kecuali orang-orang itu nazalat alaihi sakinah akan turun kepada mereka ketenangan. Di sini Nabi mengatakan ketenangan sudah kapanpun, di masa fitnah atau sebelum fitnah. Ketika fitnah itu kecil, ketika fitnah itu besar, Ketika seorang duduk di majelis ilmu melakukan amalan soleh, nazalat alaihi sakinah akan turun kepada mereka apa? Sakinah. Hatta dalam masa-masa fitnah. Nazalat alaihi sakinah. Wahafat wa, hum rohmat. rahmah. Diliputi dengan rahmat Allah. Orang kalau mendapatkan rahmat Allah, diselamatkan dari fitnah. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak selamat dari apa? Fitnah humul malaikah dan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat-malaikat Allah mengerumuni majelis-majelis ilmu. Kalau malaikat sedang terbang di langit kemudian melihat ada majelis ilmu yang di situ diajarkan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi Ali salatu wassalam, malaikat segera memanggil teman-temannya, Halumu ila hajatikum." Halummu ila hajatikum. Ayo kemari kalian. Kita menuju hajat kita. <clears throat> Ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis ilmu. Dikerumuni oleh malaikat. Wa dzakarohumullahu fi man indah dan akan disebut sebut mereka itu di hadapan Allah Azza Wajalla Di hadapan yang ada di sisi Allah Azza Wajalla di hadapan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi sekali lagi, hadis ini, ada yang keempat, yang kelima, hadis ini memberikan faedah bahwasanya amalan soleh itu memiliki manfaat sebelum datangnya fitnah dan setelah datangnya fitnah. Beramal solehlah, bersegera. Apabila itu Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan untuk negeri ini. Semoga Allah terus menjaga negeri ini, menjaga pemerintah kita, berikan mereka kebaikan, barokah. Keamanan tetap diberikan oleh Allah untuk negeri ini. Sehingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Subhanallah. Bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan segala kekurangan yang ada. Betul, kekurangan ada. Tidak ada yang maksud. Tetapi walhamdulillah rabbil alamin azan di mana-mana dikumandangkan. Tidak ada larangan ada. Salat lima waktu dilakukan dimanapun bisa. Majalis ilmi, majlis taklim, apa dilarang seorang melakukan amalan-amalan sore? Pemerintah kita mengurusi ibadah haji, luar biasa, ngurusi haji itu luar biasa. Beberapa bulan sebelum haji sudah melakukan pendataan, sudah melakukan lobby-lobby untuk mencarikan apa namanya akomodasi tempat-tempat tinggal di Mamlaka Arabia di Mekah di Madinah mempersiapkan pesawat, mempersiapkan embarkasi, mempersiapkan macam-macam juga. Memperhatikan masalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sebelum datang Ramadan, telah disiapkan titik-titik yang sangat banyak di negeri ini untuk melihat hilal. Disiapkan alat-alat, disiapkan segala kelengkapan untuk melihat hilal, untuk mendapatkan dan mengerti kapan satu Ramadan. Ada disidangkan lagi sidang isbat dan seterusnya. Demikian juga ketika akan masuk ke bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Dipikirkan itu oleh pemerintah kita. Banyak yang diurusi. Apa pendapat kita ketika ditanyakan kepada Nabi Ali salatu wassalam? Ketika sahabat mendengar kabar tentang adanya penguasa yang melakukan kemungkaran, ketika mereka mengatakan ya Rasulullah, apakah kita memerangi mereka? Afalan uqatiluhum? Apakah kita memerangi mereka? Apakah kita memberontak kepada mereka? Kata Nabi Allah tidak masallahu selama mereka melakukan sholat. Ini bukan hanya sholat. Urusi, urusan kaum muslimin, macam-macamnya seperti ini. Kok dengan mudahnya kemudian mengkafirkan semua aparatur pemerintah. Fitnah apalagi ini? Dan ini ada fitnah ini. Dari atasnya sampai bawahnya kafir semua. Kata mereka. Ya subhanallah. Nah suci Allah. Bisikan syaitan. Sampai kemudian mereka melakukan amaliah-amaliah yang mungkar. Mengatasnamakan Islam. Mengatasnamakan jihad. Sekali lagi masyarakat muslimin rahimah rahimakumullah, majlis ilmu adalah amalan soleh yang bermanfaat. Yang dengannya seorang akan bisa menghadapi fitnah sebelum datangnya dan juga akan menjadi jalan keluar dari fitnah ketika seorang telah mendapatkan fitnah itu. Faedah yang keenam dari hadis ini. Faedah yang keenam dari hadis ini Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah menunjukkan rahmat menunjukkan kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kasih sayang yang luar biasa. Lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita. Lebih daripada kasih sayang bapak kita kepada kita. Bapak kita, ibu kita memberikan kasih sayangnya dalam urusan dunia. Ya. Makan kita, minum kita. Adapun Nabi Ali Sulatu Wassalam, beliau kasih sayang yang lebih dari itu semuanya. Rahmatnya Rasul Ali Sulatu Wassalam. Kasih sayangnya Rasul Ali Sulatu Wassalam. Kalau kita merenungkan ini, kita akan semakin cinta kepada beliau. Ali salatu wassalam. Dan semakin semangat untuk belajar sabda-sabda beliau. Karena setiap ucapan beliau adalah kasih sayang. Setiap ucapan beliau adalah rahmat beliau kepada umat ini. Termasuk hadis ini, ikhwati. Saudara-saudaraku semuanya. Ma'asyiral muslimin. Rahimahnu rahimakumullah. Seandainya Rasul diam. Tidak memberitahu adanya fitnah. Diam. Apa yang kita tahu? Tidak tahu kita. Karena Rasul saja yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kita tidak. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan, mengabarkan kepada kita kejelekan-kejelekan yang akan menimpa umat ini, ujian-ujian yang akan menimpa umat ini, fitnah-fitnah yang akan datang di kemudian hari. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengabarkan ini adalah bentuk kasih sayang beliau kepada umat. Sehingga umat siap, sehingga umat berhati-hati, sehingga umat waspada. Karena ini sesuatu yang mesti terjadi. Mesti terjadi. Sehingga waspada umat ini. Tetapi manusia itu sendiri yang tidak mau mengambil faedah. Lawang Rasul sudah ngerti, kau sudah bicara, kau tidak mau belajar. Akhirnya tidak apa? Tahu. Bukan Rasul yang salah. Rasul sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi salatu wassalam. Tidak ada, abadan. Ketika tanggal 9 eh, Dzulhijjah, hari Arafah, harinya Jumat tahun 10 Hijriah. Nabi sedang wukuf di Arafah. Turun firman Allah dalam suratul Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama Islam ini telah kamil, telah sempurna. Tidak ada sedikit pun yang dibutuhkan oleh umat ini kecuali telah disampaikan. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Sempurna sudah semua. Ya. Termasuk perkara-perkara apa? Fitnah. Termasuk ujian-ujian yang akan datang menimpa umat ini diberitahu oleh Nabi alaihi Sehingga umat waspada. Sehingga umat mengerti. Ini kan bentuk kasih sayang. Sama kalau kita, kalau kasih sayang kita urusan dunia. Kita mau ke Jakarta misalnya ada dua jalan. Yang satu jalannya halus, yang satu jalannya penuh dengan apa namanya lubang-lubang macam-macam. Kemudian saudara kita mau lewat sini jalan yang lubang-lubang, kita diam saja. Saya mau pamit ke Jakarta, lewat jalan ini. Oh yo, hati-hati, bismillah, hati-hati yo. Nah, kita kasih tahu. Apakah ini kasih sayang kita? Tidak. Kalau kita memang sayang kepada saudara kita, mestinya kita mengatakan, ojo lewat kono. Jangan kamu lewat situ, bahaya. Banyak jalan-jalan yang rusak, di situ macet, di situ ini. Lewat jalan ini loh. Yang halus, cepat, insya Allah lancar. Ini kasih sayang. Itu di dunia. Adapun kasih sayang Nabi Ali Sulatul Wasallam luar biasa. Beliau memberitahukan kepada kita bahaya-bahaya akan menimpa umat ini. Dalam hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Jadi sekali lagi hadis ini ya adalah bentuk ya kasih sayang Rasul. Apa bentuk kasih sayangnya? Karena satu Rasul memberitahukan bahaya yang akan menimpa apa? umat. Kedua, yang kedua, bentuk kasih sayang Rasul. Rasul memberikan jalan keluar. Rasul memberikan bimbingan untuk menghadapi fitnah itu. Yaitu dengan amalan apa? Soleh. Wabillahi taufiq. Jadi demikianlah ma'asyiral muslimin. Fitnah-fitnah itu akan datang. Sampai akhir zaman. Nabi telah memberitakan. Dan Nabi telah membimbing kita. Apa yang seharusnya kita apa? Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang pertama yang ingin kita sebutkan sebagai mukaddimah pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Yaitu tentang macam-macam fitnah. Fitnah itu ya, ada dua macam. Ada dua jenis secara global. Ada rinciannya sangat banyak. Tapi fitnah yang menimpa umat ini, ya, fitnah yang menimpa umat ini, baik sekarang atau terus sampai akhir zaman, itu yang pertama adalah fitnah yang disebabkan karena subuhan, fitnah subhan Yang kedua adalah fitnah syahwat. Nah, Yang kedua adalah syahwat. Dari sini kita akan melihat insya Allah taala beberapa macam fitnah. yang ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah adalah fitnah yang fitnah itu disebabkan karena apa? Subuhan. Apa itu fitnah subuhan? Subuhan itu adalah fitnah yang dibangun sebabnya adalah karena kejahilan. Kejahilan. Jahil, tidak mengerti tentang agama, sehingga dia memahami agama dengan pemahaman yang salah. Rancuan demi kerancuan masuk dalam hatinya. Dari sinilah sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi alaihissalam. Ini fitnah apa? Subhat atau syahwat? Subhat. Meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi alaihissalam. Membangun sebuah amalan yang dia sangka sebagai amalan soleh, padahal tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini subuhat dibangun di atas kejahilan. Wabillahi taufiq. Kita masuk pada kena ini, ma'asyiral muslimin. Dulu pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, manusia itu satu. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam semuanya sama. Akidahnya sama, pemahamannya sama, ibadahnya sama, muamalahnya sama, indah. Tenang, penuh kebahagiaan, sama semuanya akidah. Rasul dibimbing umat beliau dengan penuh pesan selama 23 tahun 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Terus dibimbing oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan akidah yang sahih, dengan akidah yang benar, dengan akidah yang mensucikan jiwa, diajari dengan akhlak-akhlak dan adab-adab yang mulia. Inna Innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, muamalah-muamalah yang baik. Demikian Nabi Ali Sulat Musa. Sehingga muncullah sebuah generasi terbaik. Generasi yang tidak ada tandingannya. Generasi ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasinya para sahabat muncul tokoh-tokoh para ulama sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu majma'in. Ini semuanya generasi terbaik. Semua para sahabat Nabi dijanjikan oleh Allah husna yaitu jannah, surga. Semua sahabat tanpa kecuali. Dijanjikan oleh Allah semuanya apa? Al-Husna, yaitu jannah, surga. Bahkan sebagian mereka disebutkan satu persatu dengan namanya, termasuk Ahlul Jannah. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Sepuluh orang yang saya sebutkan tadi di awal fil Jannah. Al Hasan wal Husain fil Jannah. Bilal bin Rabah juga dijamin surga. Ammar bin Yasir dan Yasir juga ibunya Sumayyah. Ukasha ibn Mihsan. Sahabat-sahabat ini ya, dijamin surga. Ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan tentang ahlu Badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badr juga Rasul mengatakan Allah mengampuni dosa mereka. Kalau orang diampuni artinya apa? Ahlul Badr. Orang-orang yang ikut perang Badr yang jumlah kurang lebih 315 orang kurang lebih diampuni semuanya oleh Allah sampai dikatakan untuk mereka i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum lakukanlah sesuka kalian sungguh aku telah mengampuni kalian jadi Allah telah menjamin ampunan untuk para sahabat yang beriman pada ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam melakukan bayat pada tahun 6 Hijriah bayat Ridwan bayat Ridwan bawah pohon. Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau membayar para sahabat sejumlah 1.400 orang lebih, 1.500 orang. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak ada seorang yang berbayat kepadaku untuk taat untuk berperang bersamaku di bawah pohon ini kecuali mereka akan masuk surga dan tidak akan masuk dalam neraka. Sahabat adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni baik-baik generasi adalah generasiku, sahabat. sumaladina yalunahum, kemudian yang berikutnya para tabi'in, sumaladina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi adalah tabi'in. Asyahid maksudnya di sini mereka semuanya para sahabat itu sama. Kanan nasu ummatan wahid. Ummatan wahid sahabat. Akidahnya sama. Tidak ada yang berpemahaman radikal, tidak ada. Terorisme tidak ada, komunisme tidak ada, liberalisme tidak ada. ada. Sama semua. Dalam masalah-masalah pokok-pokok agama tidak ada perbedaan. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat fil usul. Penting untuk kita yakini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam masalah usul. Pokok-pokok agama yang ada perbedaan di tengah mereka adalah perbedaan dalam masalah furu'. Dalam masalah-masalah cabang. Seperti ibadah. Itu pun ketika mereka terjadi perselisihan, setelah itu kembali kepada Nabi Ali Sulatu Wasallam, bertanya kepada Nabi Ali Sulatu Wasallam, sehingga mereka kembali lagi menjadi apa? Satu. Sama. Karena rujukannya sama. Semua tekadnya sama. Semua ingin beribadah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul alaihi salatu Sehingga mereka menjadi umat terbaik. Pernah suatu saat, di sebuah contoh. Sahabat juga khilaf, berselisih dalam masalah furu, dalam masalah ibadah, bukan masalah pokok, pokok akidah. Tetapi kemudian mereka selalu mengembalikan kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Mukaddimah ini penting saya sebutkan, kawan, sebelum kita membahas tentang masalah fitnah subhan agar kita mengerti sejarah. Suatu saat Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengutus dua orang sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Diutus dua orang sahabat ini untuk sebuah tugas. Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir dapat tugas dari Nabi. Mereka pergi meninggalkan Madinah, berjalan di tengah jalan, di tengah tugas itu, keduanya mimpi. Mimpi basah. atas akbar, junub. Datang waktu sholat. Bingung ini dua orang. Karena tidak ada air. Dan ketika itu keduanya belum mengerti tata cara apa? Tayamum, belum mengerti. Belum sampai ilmu kepada Umar bin Khattab ya, bahwasanya e, junub juga dengan tayamum sama seperti kalau hadas asghar. Umar juga demikian, Amar juga sama. Maka keduanya berselisih. Amar bin Yasir mengatakan, tanah itu pengganti air. Kalau kita batal, tidak ada air, kentut misalnya, tayamum pengganti toharoh. Air digantikan oleh tanah. Maka semestinya kalau kita junub itu juga sama dengan tanah. Kalau air itu kalau kita mandi harus sampai ke seluruh tubuh kita, ketiak ya sampai ketiak, leher sampai leher. Maka saya juga harus seperti itu. Akhirnya Amar bin Yasir berijtihad. Pergi jauh dari Umar bin Khattab lepas bajunya berguling-guling sebagaimana apa namanya hewan berguling-guling. Nah, ini bagaimana tanah itu sampai ke ketiak, ya, semuanya sudah penuh dengan tanah. Bersuci dengan apa? Dengan sholat. Sholat dengan mandi. Mandi dengan apa tadi? Tanah. Mandi dengan tanah seperti itu. Tias. Mengkiaskan tanah kepada apa? Air air saja kalau kita mandi ke seluruh tubuh ya sama saja tanah juga ke seluruh apa Adapun Umar bin Khattab tidak tidak saya nanti sholatnya saya akan tanya dulu pada Nabi Ali Alaihissalam baru kemudian saya sholat jadi Amar bin Yasir sholat tetapi dengan ini dengan cara seperti itu Umar bin Khattab tidak nunggu nanti baik mana yang benar ini tidak ada yang benar. Intinya khilaf keduanya. Segera mereka kembali kepada Nabi Ali salatu menceritakan kejadian itu. Maka Nabi Ali salatu mengatakan kepada Ammar bin Yasir, "Innama yakfik antakula hagada. Cukup kamu sebenarnya untuk melakukan seperti ini. Ya ini hanya wajah dan apa namanya? telapak tangan sudah selesai. Wajah dan tangan tok. Sudah baik ketika kita hadas asgar ataupun ketika kita hadas apa? Selalu demikian para sahabat. Mereka punya masalah kembali kepada Nabi Ali Wasallam sehingga mereka terus dalam keadaan apa namanya ya memiliki akidah yang sama, pemahaman yang sama dan menjadi umat yang terbaik dan mereka akan bertemu bersama fi jannatihi di surga Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasalam wafat, muncul orang-orang yang tidak mengindahkan sabda Nabi alaihi salatu Muncullah fitnah demi fitnah yang sebabnya adalah karena kejahilan. Fitnah yang kaitannya dengan apa tadi? Subhat. Kerancuan di dalam memahami agama rancuan di dalam memiliki akidah. Sehingga akidah yang rusak tidak sesuai dengan akidahnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Sehingga amalan ibadahnya juga tidak sesuai dengan amalan ibadah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Muamalahnya juga tidak lagi sesuai dengan muamalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dan fitnah yang disebabkan karena subuhan ini pun telah dikabarkan oleh Nabi Ali Alaihi Wasallam. Nabi telah mengabarkan dan sekali lagi, bukan hanya mengabarkan, tapi Nabi Ali Shallallahu Wasam juga memberikan bimbingan jalan apa? Keluar. Ada berita, ada bimbingan. Kasih sayang luar biasa. Terus apalagi yang harus kita lakukan kecuali kita harus segera belajar, segera mendengar sabda-sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam hadis yang sahih, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن فَكُلَّ محدثة بدعة kata Nabi alaihi salatu wasalam Dia mengatakan, Innahu man ya'ish Sesungguhnya orang-orang yang kalian hidup sesudah nanti akan wafat. Mesti akan wafat. Maka Nabi berusaha berikan kabar, berita. innahu man ya'ish Sesungguhnya yang hidup di antara kalian adalah sahabat Hus. Yang paling terakhir wafat adalah sahabat Abu Tufail. Meninggal pada tahun 110 Sahabat yang terakhir abad wafat 110 Yakni 100 tahun setelah wafatnya siapa? Rasul wafat tahun 11. Tahun 110 itulah sahabat yang terakhir abad wafat Abu Tufail. Dan ada sahabat yang sebagian sahabat dikatakan oleh Nabi Ali Wasallam didoakan umurnya panjang. Ada yang wafat enam bulan sesudah Nabi, yaitu Fatimah. Abu Bakar dua tahun sesudah Nabi Ali Dan Umar ibn Khattab meninggal tahun 23 Usman bin Affan meninggal tahun 30 Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 40 Nabi pernah bersabda di saat menjelang wafatnya beliau. Beliau mengatakan yang maknanya 100 tahun ke depan orang yang ada di muka bumi saat ini tidak akan lagi ada yang hidup. 100 tahun ke depan orang yang sekarang ada di muka bumi tidak ada lagi. yang tidak ada lagi yang hidup. Kalau ada seorang yang saya sahabat nabi meninggalnya tahun 120 jelas berdusta ya. Nabi mengatakan inna human ya minkum sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian fasaya rohtilafan kathiro akan melihat khilaf yang sangat banyak perselisihan perpecahan yang sangat banyak ini fitnahnya adalah fitnah apa? Subhat. Wallahu ta'ala alam usul. pemikiran yang sesat, akidah yang rusak. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan, "Sataftariku hadhil ummah ala salatin wa sab'ina firqah, kulluha finnari nari lawahidah." Akan berpecah umatku ini, yakni umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar Semuanya di neraka, diancam di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Yang satu ini bukan kemudian hak prerogatifnya orang Arab atau orang Indonesia atau orang daerah tertentu. Tidak. Tapi Nabi menyebutkan sifat mereka. Yang jelas umat ini akan tercerai-berai menjadi 73 golongan. Yang selamat satu. Siapa yang satu itu? Inilah bimbingan Rasul. Yang selamat itu adalah ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang berjalan di atas jalanku yang aku tempuh ini dan yang ditempuh oleh sahabat-sahabatku. Itulah orang-orang yang selamat memiliki akidah yang sama dengan akidah Rasul, dengan akidahnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, beribadah seperti ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, "Fasayara katsira kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Oleh karena itu jalan keluarnya kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, jalannya al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sekali lagi masalah muslimin ini hadis yang lain yang menyebutkan tentang adanya fitnah yang sudah terjadi dan terus akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Bahwasanya umat ini akan terpecah-pecah, terkotak-kotak, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Memiliki pemahaman ini, pemahaman itu. Sama-sama Islam, mengaku Islam. Tapi yang ini melakukan amalan-amalan yang melampaui batas. Apakah Rasul mengajarkan yang seperti ini? Yang lain mengaku Islam tapi meremehkan ibadah. Ada yang meremehkan ibadah. Kalau orang sudah tingkatan tertentu, ya, tidak perlu lagi apa, sholat, tidak perlu lagi apa namanya, bukan lagi tingkatannya syariat, bukan sudah tingkatan tinggi, sudah tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Coba dua sisi yang yang bertolak belakang, yang satu melampaui batas, yang satu meremehkan luar biasa, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan ini, meninggalkan itu. Bagaimana jalan keluarnya? Dari fitnah ini kembali kepada jalan yang satu ini. Tadi telah kita sebutkan di awal pembahasan kita, sahabat itu jalannya satu atau banyak? Satu. Dididik oleh Rasul Ali Sulatul Dengan jalan ini. Terus. Inilah rahasia. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena jalannya mereka satu. Kalau jalannya satu tidak mungkin akan bercerai-berai. Pasti akan selamat. Dan jalan itulah yang ternyata dilalui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mesti sampai. Mesti benar jalan itu. Semua perbedaan-perbedaan akidah, semua perbedaan-perbedaan pemahaman harus kita kembalikan kepada jalannya Rasul. Yang sesuai itulah yang benar, yang tidak berarti menyelisih. Selalu seperti itu. Ya. Jadi kalau fitnah itu adalah fitnah subhat, fitnah subhat yang dibangun di atas kejahilan sehingga akidahnya adalah akidah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ibadahnya adalah ibadah yang tidak sesuai dengan Rasul. Amaliyahnya juga amaliyah yang tidak sesuai dengan Rasul. Melampaui batas atau mungkin meremehkan. Jalan keluar dari fitnah jenis ini adalah kembali kepada apa? Jalannya Nabi Ali Wasallam dibangun di atas ilmu. Apa sesungguhnya akidah yang benar? Bagaimana ibadah yang benar? alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Nadrib misalan. Kita sebut sebuah misal. Atau beberapa misal. di zaman sahabat itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih. Ada dua orang tabi'in, dua orang tabi'in datang ke kota Mekah. Dua orang tabi'in ini dari Basrah, dari Basrah. Dan di Basroh ini sedang ribut. Karena muncul kelompok Kodariyah. Kelompok Kodariyah. Apa itu kelompok Kodariyah? Kelompok yang mengingkari Kodar. Mengingkari apa? Takdir. Dan pemimpinnya ketika itu bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Mereka mengatakan tidak ada takdir itu, tidak ada takdir. Tidak percaya takdir. Allah tidak menakdirkan segala sesuatu. Allah tidak mentakdirkan. Dua orang tabi'in ini melihat sebuah fenomena yang sangat mengerikan di Basrah. Mereka pun segera pergi ke Mekah melakukan umroh atau haji dengan harapan bertemu dengan sahabat karena itu masih banyak sahabat yang hidup. Masuk ke Masjidil Haram ternyata bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab. Bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab. Kedua orang tabiin ini segera berjalan mengapit sahabat Ibnu Umar. Kemudian berkata salah satu di antara keduanya, "Wahai Ibnu Umar, ada di negeri kita di Basroh orang yang mengatakan la kodar, tidak ada takdir wa annal amra unuf dan bahwasanya perkara-perkara yang terjadi itu adalah perkara yang Allah tidak tahu sebelumnya. Ini orang yang mengingkari takdir seperti itu. Kalau kita mengimani takdir, kita duduk di sini, bertemu di sini, Allah sudah tahu atau belum sebelumnya? Sudah tahu, sudah ditakdirkan. Tapi kalau mereka kodariyah, mereka mengatakan Allah baru tahu setelah terjadinya. Jadi setelah kita kumpul, Allah baru tahu. Na'udzubillah min dalik. Padahal ilmunya Allah adalah ilmu yang sangat luas. Yang mengetahui segala sesuatu. Yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Rinciannya semuanya Allah tahu. Dan Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Dan ditulis di lauhil mahfud. Itu keyakinan kita, ahlu sunnah wal jamaah. Lah ini muncul di Basrah. Orang-orang yang mengingkari takdir. Di antara tokoh mereka adalah Ma'bad al-Juhani. Fenomena yang sangat mengerikan ini membahayakan umat ini segera disampaikan kepada Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Wahai Ibnu Umar, ada di tengah-tengah kami di Basrah orang-orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Apa kata Ibnu Umar? segera Ibnu Umar memberikan peringatan tegas agar umat tidak tersesat dan tidak mengikuti jalan itu. Kata Ibnu Umar kepada keduanya, faidalaki kita haula fa'akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Fawalladhi nafs Ibnu Umar biyadihi Lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin zahaban ma qabilahu Allahu hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar kepada kedua orang tabi'in ini, jika kalian berjumpa dengan mereka, orang-orang qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, fa'akhbirhum kabarkanlah kepada mereka anni bari umminhum sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka saya bukan bagian dari mereka wa annahum bura'a umminni dan bahwasanya mereka berlepas diri dari saya mereka bukan bagian dari saya dan demi Allah kata Ibnu Umar demi zat Ibnu Umar yang ada di tangannya demi Allah kalau seandainya mereka orang-orang yang mengingkari takdir itu mengeluarkan infak mengeluarkan sodakoh sebesar gunung Uhud emas. Tidak tanggung-tanggung. Kalau mereka mengeluarkan sodakoh sebesar gunung Uhud emas. maka Allah tidak akan menerima sodakoh mereka yang besar itu. Hatta yu'minu bil qadar. Sampai mereka mau beriman kepada takdir. Selama mereka mengingkari takdir. Mereka tidak diterima amalan sodakohnya. Tidak diterima amalan mereka. Tegas luar biasa. memberi peringatan kepada umat tentang bahaya pemikiran ini. Jangan main-main, jangan dibiarkan pemikiran yang rusak seperti ini. Pemikiran yang rusak, keyakinan yang rusak akan menimbulkan perbuatan yang rusak. Mesti. Tidak ada sejarahnya akidahnya rusak kok perbuatannya baik. Tidak ada, mesti akan rusak. Kalau hatinya rusak, perbuatannya rusak. Akidahnya tidak beres, perbuatannya tidak beres. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan dalil dikembalikan kepada jalannya Rasul. Ini coba lihat. Ketika ada subhat, ketika ada kerancuan dalam beragama, jalan kembalinya adalah dengan melihat dan kembali jalannya Rasul Kembali kepada jalannya Rasul. Kata Ibnu Umar menyebutkan hadis yang panjang. Yang intinya ketahuilah bahwasanya iman kepada takdir adalah jalannya Rasul. Iman kepada takdir adalah jalannya para sahabat. Suatu saat datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk manusia. Sahabat tidak ada yang tahu. Sedang pada kumpul para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ternyata Jibril alaihi salatu wassalam memakai baju yang sangat putih, bersih, rambutnya sangat hitam legam, baik luar biasa duduk di depan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi Ali Shallallahu Wasallam, aneh semuanya melihat ini orang mana, kita tidak kenal, dari mana orang ini, tiba-tiba datang, duduk di hadapan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, tiba-tiba bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman? Di antara pertanyaan malaikat Jibril adalah mal iman, apa itu iman? Kemudian malaikat Jibril mendengar jawaban Nabi. Nabi mengatakan, Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir wal iman wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi dan engkau beriman kepada takdir Allah azza wajalla. Ini baru kamu dikatakan muslim, baru kamu dikatakan apa? mukmin. Beriman. Enam ini harus diimani. Inilah jalannya Rasul. Adapun Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya di Basrah, ketahuilah itu adalah kelompok yang batil, kelompok yang sesat. Terwujud sabda Nabi Ali Wasallam. Setelah Nabi wafat, bermunculan. Kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok-kelompok yang membangun akidahnya di atas kejahilan. Membangun keyakinan dan ibadahnya di atas dasar kejahilan. Bukan Al-Quranul Karim, bukan sunnah Nabi Ali Wasallam, bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ini contoh yang pertama ma'asyiral ikhwah. Dan kelompok ini walaupun sekarang tidak ada yang namanya Qadariyah. Tetapi pemikiran itu terus ada. Dan peringatan ini harus terus disampaikan kepada umat. Jangan sampai umat kemudian jahil, tidak mengerti. Ada lagi Contoh yang kedua. Yang kelompok ini juga terus ada sampai saat ini dan terus berkembang. Yaitu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Walaupun sekarang tidak ada lagi kelompok yang namanya khawarij. Namanya khawarij tidak ada. Tetapi pemikiran-pemikiran itu ada. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Disebutkan di dalam As-Sunan atau Sunan Ad-Darimi rahimahullah dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid. Ya. Di dalam masjid itu ada sekelompok manusia, berkelompok-kelompok. Manusia sedang berhalakoh-halakoh ternyata sedang melakukan ibadah zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Satu orang di tengah sebagai pemimpin dan yang lainnya di sekitarnya sebagai yang mengikuti. Semuanya membawa kerikil-kerikil. Kemudian yang di tengah mengatakan halilu mi'ah. Bertahlillah seratus kali. Maka mereka pun bertahlil. La ilaha illallah. Dengan menghitung dengan kerikil dilempar kerikil-kerikil. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah seratus kali. Mereka juga bertasbih dengan apa? Kerikil-kerikil itu. Sabbihu mi'ah, halilu mi'ah, kabbiru mi'ah, bertakbirlah seratus kali. Masalahnya bukan takbirnya, bukan la ilaha illallahnya. Ini kalimat-kalimat toyibah kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, kalimat-kalimat yang mulia. Tetapi cara yang mereka lakukan inilah yang diingkari oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud masuk. Melihat kok seperti ini metode mereka. Para sahabat masih banyak. Tapi kok seperti ini amalannya? Tidak tanya kepada para sahabat. Tidak kembali kepada amalan para sahabat. Maka ditanya oleh sahabat ini. Dinasehati. Ya umat Muhammad. Wahai umat Muhammad. Diingatkan. Sallallahu Kalian ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum lama wafat. Belum lama wafat. Para sahabat masih banyak. Betapa cepatnya kalian binasa. Betapa cepatnya kalian binasa dengan melakukan amalan-amalan ini. Apakah Rasul mengajarkan seperti ini? Apakah para sahabat mengajarkan seperti ini? Apa jawaban mereka ini? Ya Aba Abdurrahman, Wahai Abu Abdurrahman, jangan salahkan kami. Kami melakukan ini niatannya baik. Suh, lihat. Tidaklah kami melakukan ini kecuali niatan kita, Pak. Baik. Tapi tadi di depan kita sudah sebut. Amalan itu tidak akan dikatakan soleh kalau hanya dengan niatan yang apa? Baik. Harus ada syarat yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya disalahkan oleh Ibnu Mas'ud. Bukan masalah niatannya. Kalau niatan ya Allah tahu. Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang memiliki niatan-niatan yang baik namun tidak mencapai kebaikan. Ya, seperti kalian ini. Kalian sesungguhnya sedang melakukan salah satu di antara dua ini. Kamu pilih salah satu. Kamu kan sekarang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Berarti kamu meyakini kamu lebih baik dari Nabi. Karena kamu bisa melakukan yang Nabi tidak lakukan. Atau kalian sedang membuka pintu kejelekan. Pilih salah satu ini. Kamu menganggap diri kamu lebih baik dari Nabi. Karena apa? Bisa menciptakan amalan yang Rasul tidak apa? Lakukan. Atau pilihan yang kedua, kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Jawabannya, tidak mau milih. Tidak mau milih. Karena pahit semuanya. Mau mengatakan lebih baik dari Nabi? Bahaya, ini bisa kufur. Ya masa mengatakan lebih baik, lebih mulia dari Nabi? Tidak mungkin ini. Tinggal pilihan yang satu, membuka pintu apa? Kesesatan. Lah ini mereka tidak mau. Wah Ibnu Mas'ud, masa kita dikatakan membuka pintu kesesatan? Kita niatannya kan baik. Maka kata Ibnu Mas'ud, tidak cukup. Betapa banyak orang memiliki niatan-niatan yang baik namun tidak sampai kepada kebaikan. Tak cukup. Harus dua hal dilakukan. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan batasan-batasannya Rasul alaihi salatu wasallam. Apabila itu. muslimin rahimani rahimakumullah. Mereka ini ternyata tidak mengindahkan nasihatnya Ibnu Mas'ud, tidak mengindahkan. Amalan ibadah mereka dibangun di atas subhat. Amalan ibadah mereka dibangun di atas kejahilan. Tapi mereka tetap tidak mempedulikan nasihat Ibnu Mas'ud. Terus ternyata kerusakan demi kerusakan menimpa mereka, menimpa mereka, menimpa mereka sampai ternyata mereka ini orang-orang yang tadinya kumpul tadi kemudian ikut bersama dengan barisan orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Akhirnya berhadapan Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Inilah kelompok Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan orang-orang yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Kok bisa? Padahal Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat mulia menantunya Rasul Ali Shallallahu Wasallam, suami dari Fatimah radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu al-khulafa ar-rasyidun. Ali bin Abi Thalib adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib adalah ahlul jannah, dijamin apa? Surga. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang terbaik di zaman itu sesudah wafatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tetapi orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dengan kerancuan-kerancuan berfikir mereka. Mereka punya keyakinan itu. Sampai salah satu dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam ya, telah menyiapkan sebuah pedang yang telah dia simpan, telah dia tajamkan khusus untuk membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia siapkan. Dan di masa Ali masih hidup, ternyata Nabi pernah mengatakan, ini juga perkara gaib lagi yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu. Ini ibarat atau sabda Nabi ini memberikan kabar bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan meninggal dalam keadaan terbunuh. Dan betul. Bahkan Nabi ketika itu menunjuk dengan telunjuk beliau tepat di keningnya Ali bin Abi Thalib. Sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu. Sambil menunjuk kening Ali bin Abi Thalib. Ternyata Abdurrahman bin Muljam ini di waktu subuh di hari wafatnya Ali bin Abi Thalib atau di saat eh, dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib tersembunyi menyelinap di tempat biasa Ali lewat di situ. Begitu Ali datang, radhiyallahu taala ditebaskan pedang itu tepat mengenai kening Ali bin Abi Thalib. Seperti Nabi mengisyaratkan pada kening beliau. Alaihi salatu wassalam. Iya. Ini contoh fitnah yang sebabnya adalah apa? Subhat. Dan jalan kembali dan selamat dari fitnah itu adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam, ya. Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi hadis ini juga apa namanya e, berisi berita dari Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam berita tentang adanya fitnah antara jenis-jenis fitnah yaitu iftirakul ummah perpecahan umat ini dan tidak boleh dipandang remeh ini jangan dipandang remeh harus ada upaya untuk menyatukan harus ada upaya untuk memberikan pencerahan kepada umat. Ini akidah yang benar. Ini jalan yang benar. Itulah perjuangan. Kalau ada akidah yang berbeda, jangan diremehkan. Harus dikembalikan kepada jalan yang lurus. Seperti contoh misalnya sekarang, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Jangan dianggap remeh Orang-orang Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah ini contoh. Mengaku Islam. Mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin. Tetapi mereka meyakini ada nabi yang lain sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibiarkan yang seperti ini. Jangan dianggap ah biasa. Khilaf perbedaan itu biasa. Oh, jangan seperti itu. Ini masalah berat meyakini ada nabi lain selain Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Para ulama sepakat tentang kufurnya yang seperti ini. Nabi mengatakan la nabi ya ba'di. Kita kembalikan kepada sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Ternyata ajaran Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan bahwasanya Nabi adalah penutup para nabi. La nabi ya ba'di. Ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabi ya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar fatwa MUI yang menyesatkan dan juga mengeluarkan ya, dan membubarkan Ahmadiyah. Dan tidak benar kalau ada upaya-upaya untuk kemudian menghidupkan lagi kelompok ini. Permasalahannya mengatasnamakan Islam. Itu permasalahannya. Dan Islam tidak seperti ini. Kalau mengatakan saya Islam, yakni akidah Nabi seperti ini. Kan demikian. Padahal Nabi tidak meyakini seperti itu. Rasul mengatakan, lah Nabi ya Mbak, tidak ada Nabi sesudahku. Ya. Contoh, ini fitnah subhan. Tidak boleh kita remehkan, harus kita luruskan. Contoh yang lain, ya. juga telah dikeluarkan oleh fatwa Umi Mu'i dan seterusnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang kesesatan orang-orang Rafidah. Syiah Rafidah. Dan di negeri ini mereka juga mulai menggeliat. Mereka mulai membuat apa namanya akar-akar dan seterusnya. Menanamkan pemikiran-pemikiran ini. Tidak boleh dianggap remeh. Kalau dibiarkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi untuk negeri ini akan menjadikan lebih parah lagi apa yang terjadi pada negeri ini. Berawal dari akidah yang berbeda. Jelas berbeda sekali. Syiah Rafidhah jauh dari akidah Islam. Laisu muslimin. Jauh dari apa namanya? Akidah Islam. Sebagai contoh misalnya. Orang-orang Rafidhah mencela para nabi. E, mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan mengkafirkan para sahabat. Abu Bakar menurut mereka kafir, Umar juga kafir, Utsman juga kafir. Dalam buku-buku mereka, dalam referensi-referensi pegangan mereka, mereka mengatakan ya, setelah wafatnya Nabi semuanya murtad kecuali beberapa orang saja yang bisa dihitung. Ali bin Abi Thalib, Al Hasan wal Husain, Fatimah, Miqdad ibnul Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dhar Al-Ghifari. Beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Itu yang mereka katakan muslim. Yang lainnya murtad, kafir. Tidak bisa dianggap remeh yang seperti ini. Mereka menyebutkan hadis palsu, mereka menyebutkan ini dan itu, menanamkan kepada manusia agar mereka agar manusia mengikuti jalannya mereka. Tidak boleh dianggap remeh. Harus umat ini diperingatkan. Karena ini termasuk fitnah yang sangat besar yang menimpa umat ini. Dan saat ini sedang terjadi dan terus akan terjadi. Kita kembalikan kepada jalannya Rasul. Bagaimana Rasul membimbing ketika ada fitnah ini. Fitnah Rafidah. Syiah Rafidah. Dalam satu masalah ini tentang masalah sahabat. Adapun kita ahlus sunnati wal jamaah selalu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya generasi yang terbaik adalah para sahabat. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thummal ladina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Ini keyakinan kita. Sahabat adalah generasi terbaik. Dan kita meyakini para sahabat semuanya dijanjikan oleh Allah al-jannah, sorga. Terlebih orang-orang yang telah disebutkan nama-nama mereka sebagai ahlul jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Fil jannah di surga. Dan kita juga meyakini sabda Nabi alaih salatu wassalam. Ayatul iman hubbul ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat ansar. Membenci saja itu sudah tanda munafik Membenci sahabat Ansor, apalagi sahabat Muhajirin, apalagi sampai mengkafirkan. Nauzubillah min dzalik. Nabi juga berpesan, la tasubbu ahadan min ashabi. La tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun, siapapun dari sahabat Nabi alaihi wasallam. Jangan kalian cela. Siapapun sahabatnya. Ini jalannya Rasul. Ini diantara tiga fitnah yang sebabnya adalah karena subhat. Fitnah qadariyah, kelompok orang-orang yang mengakui dan e, mengingkari takdir dan bagaimana para sahabat tadi berusaha untuk meluruskan manusia dengan mengembalikan kepada jalan Rasul. Juga fitnah orang-orang Khawarij. Tadi bagaimana Sahabat Ibnu Mas'ud berusaha untuk mengembalikan kepada jalan Rasul, namun mereka mengabaikannya. Dan yang ketiga, yaitu fitnah, rafidah. Dan jalan untuk kita kembali juga dengan melihat jalannya Rasul alaihi salatu Maka subhat itu, fitnah ini dipadamkan dengan ilmu. Dengan seorang selalu kembali kepada Alkitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan fitnah ini akan terus berlangsung, berlangsung ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini jenis fitnah yang pertama. Cukup? Baik. Kita lanjutkan insyaallah ba'da waktu yang nanti ditetapkan oleh panitia untuk melanjutkan pembahasan kita tentang berita-berita dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan bimbingan-bimbingan beliau tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.